سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد raja dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM Dan seperti biasa pada kesempatan pagi hari ini akan kita ikuti kajian edisi pagi dalam pembahasan kitab hadis Umdatul Ahkam dan masih dalam pembahasan bab haid bersama narasumber kita Al-Ustaz eh, Abu Qatadah Fidahullah Ta'ala dan Alhamdulillah beliau hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini kami berikan kesempatan bagi para pendengar ujian ini pada sesi interaktif untuk bertanya. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 021 7073 6543. Kepada Ustaz Abu kita persilakan Fadita Fadl Mashkur.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 Di mana Nabi saw dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah saw alaihi wasallam Allah ala kulli ahyanihi. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam setiap waktunya. Dan termasuk di sini bahwa apa? Bahwa membaca Al-Qur'an adalah merupakan bagian dari zikir.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 Jadi tidak bisa naik kepada derajat hujiah. Sebagian para ulama mengatakan naik kepada derajat hujiah dengan dikumpulkan jalannya. Sebab di antaranya ada jalan uh, dari torikoh, dari jalannya Malik an Abdullah bin Abi Bakrin. Tetapi ini adalah mursal. Eh, mursal.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 فذكر فما ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah للذاكرين والذاكرات إخوة الإسلام Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi akhwan din, azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar nggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu nggak mungkin innal insan lam yulad aliman sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu ini perkataan seorang sahabat semua manusia lahir dalam keadaan jahil dalam keadaan bodoh dalam keadaan tidak tahu apa-apa kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar Ilmu yang dimaksud kala Allah, kala Rasul, wa kala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini yang masuk dalam firman Allah Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan. Sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. I dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd.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 Tapi kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Sulha uh, eh, di Jakarta. Silahkan. uh, nah, eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, saya punya putri umur 15 tahun Ustaz. Iya. Dalam hype-nya sebentar saya kecilkan dulu dalam nah, hype-nya e, dua kali dalam sebulan hmm.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 Iya. Kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Uh, Ibu Susi di Cilangsi. Baik, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz saya mau tanya, uh, kemarin kan belum lama saya lah nifas ya.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 Dan insyaallah akan kita sambung kembali pembahasan ini pada setiap Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 11 dan kami ucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan Anda pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, terutama khususnya bagi kaum uh, muslimah sehingga dapat memahami dengan baik hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan uh, nifas dan lain sebagainya berkaitan tentang kewanitaan. Anda bisa ikuti kembali dalam pembahasan ilmiah dari pembahasan kitab hadis Umdatul Ahkam. Dan kami ya, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita ajukan keseluruhannya karena keterbatasan waktu yang ada dan semoga yang sebagian tadi bisa mewakili dari apa yang Anda tanyakan.